wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya mengenai masalah seorang muslimah yang memakai hijab menyerupai punduk unta. Ya benar? Yang seorang wanita muslimah memakai hijab menyerupai punduk unta. Ini dikatakan bahwasanya penjelasannya yang dikatakan punduk unta itu apakah rambut yang diikat membentuk gulungan tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya punduk unta itu adalah cepol yang ada kainnya sehingga menyerupai rambut yang itu yang diharamkan. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Memang ada dalam hadis Nabi tentang uh, yang dikutuk oleh Allah nasiya eh, eh, eh, eh, eh sayati ala umati nisaun kasiat ariyat. Orang perempuan yang pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Ma'ilat mumilat. Kalau jalan tuh semestinya wanita mulia itu adalah menjaga tubuhnya agar tidak ada hentakan dan gonjangan yang menjadikan orang pada perhatian. Sekarang jalannya waduh kayak jungkir balik itu perempuan itu. Ini model-model zaman sekarang. Wanita mulia akan malu. Bahkan kalau sudah ada laki-laki tambah cuk, cuk, cuk, aduh modelnya. Nah, ini. Rusuh ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepalanya itu seperti punuk onta. Jadi disengaja apalagi pakai tambahan agar menarik, agar seperti naga. Itu yang dikutuk. Tapi kalau karena rambut kita adalah karena banyak, rambutnya seorang wanita banyak, kemudian diikat, itu pasti ada tong, tonyolan. Betul yang disampaikan ada ditambah. Biar ada anehnya, itu adalah ruusuhun naga aslimatil bukhti, kepala seperti punuknya ontah. Tapi kalau asli diikat rambutnya, itu tidak apa-apa, dan maafkan dan tidak ada masalah. Tapi yang buat adalah sengaja dibuat agar ada keinginan nongol. Memang yang namanya desain atau orang yang membuat baju-baju harus ada syariatnya ya. Wajib pakai kerudung adalah hukumnya wah, wajib. Tapi kalau sudah ada tonjolannya ini adalah ini yang diharamkan jika disengaja untuk ditampilkan ada apa namanya nilai nilai apa pamer yang diinginkan dan itu adalah palsu dan bohong itu yang diharamkan sebab ada seorang yang rambutnya Masya Allah banyak tebal kalau di, tidak diikat begitu tidak akan bisa rapi jangan pakai kerudungnya dan mungkin akan turun sehingga diikat sehingga muncul tonjolan itu adalah dimaafkan karena wanita tidak dianjurkan untuk gundul dianjurkan untuk gundul Kasiat Ariat, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Yang mendengar suara ini semoga adalah orang insyaf. Jika tergolong orang yang kasiat arya, semoga diampuni oleh Allah dan dirubah. Kasiat arya itu apa? Pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Mohon maaf adik-adik yang mulia barangkali ada yang di sini jangan tersinggung tapi sudah dibawa ke tempat mulia ini adalah mul mulia. Biarpun ada kekurangan, berarti tetap akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan bersyukur kalau datang ke sini bajunya masih nggak sesuai. Wah, alhamdulillah saya pakai baju nggak bener kok pas Buya ngomong begitu. Ini syukur saya. Oke itu. Nanti kasih kekurangan sini itu. Kasihat ariat kalau dalam dulu itu adalah pakai baju kelihatan auratnya. Diblek. Bajunya sih kayak maxi panjang tapi roknya diblek kelihatan pahanya. Aneh, sudah bener-bener eh dirobek. <laughs> ya. Sekarang ada model pakai rapal, terapi tertutup auratnya semuanya, akan tapi lekuk tubuhnya masih terli, terlihat. Biarpun pakai baju, tapi masih membangkitkan syahwat. Jadi khasiat lihat adalah seperti itu. Sudah menutup aurat, tetapi masih membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Dan wanita mulia hendaknya merasa tidak nyaman jika lekuk tubuhnya itu dinikmati oleh kaum laki-laki, seperti yang pernah kami hadirkan kisah Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi ingat, jangan anda orang lain yang masih seperti dengan pandangan picik merendahkan. Kalau anda memandang orang lain dengan pandangan picik merendahkan, rusaknya rusak hatimu. Kalau tadi wanita tersebut rusak lahirnya. Melakukan kemaksiatan caralah lahir. Tapi kalau anda sudah benar di kita seperti itu, kita doa, ya Allah, tetanggaku kok bajunya begitu, dia cantik, dia sering ngaji, tapi ketat banget ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan baju yang pantas ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Begitu. Mencaci adalah jelek. Dan cukup memakai baju yang yang rapi, longgar, tidak kelihatan lekuk tubuh. Ini adalah kemuliaan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ketahuilah, kami takut bahwasanya orang itu masuk dalam kesombongan dalam kebaikan. Kesombongan kebaikan itu sehingga menjadi merendahkan orang orang lain. Suka merendahkan orang lain. Kami ingatkan contoh. Mulia. Ini adalah sebuah kemuliaan. Dan jika ada kalau semuanya bisa pakai itu mulia. Tapi kita tidak memberatkan masih ada pendapat yang lain, orang yang tidak pakai cadar itu sudah cukup. Perkataan ulama. Dan jangan disalahkan yang seperti itu. Berbeda kalau buka aurat kerudungnya, itu jelas dia adalah salah. Tapi hilaf ini misalnya yang tidak pakai cadar. Kita bangga dengan sebagian wanita yang pakai cadar, Eh, dan dia adalah orang yang menjaga diri secara pribadi dia adalah mulia akan tapi kami selalu ingatkan jangan sampai masuk bab kesombongan sehingga dipakai cadar, dikit cadar. Eh ada yang lebih penting untuk kita benahi. Jangan zina, jangan pacaran, jangan makan riba, jangan ini. Eh dibahas cadar terus, kan kacau. Cadar mulia dan tidak bisa kita pungkiri. Mulia. Karena madhab kita Imam Syafi'i, cadar adalah wajib. Yang dikukuhkan. Tapi ini adalah khilaf di antara ulama. Sudah, setelah khilaf, beri umat ini yang yang muda. Sekarang Indonesia itu Masya Allah. Kalau kita pakai, makanya apalagi yang lebih jelek lagi, merendahkan orang pakai cadar. Wah ini kacau lagi. Yang pakai cadar merendahkan yang tidak pakai cadar saja sudah salah. Apalagi yang jadi yang sudah bisa pakai cadar bersyukur kepada Allah. Allah luar biasa. Yang memandanglah orang yang belum pakai cadar, ini adalah tidak ini adalah alhamdulillah sudah menutup aurat. Pandanglah dengan mata kasih itu yang nggak pakai kerudung, yang pakai baju, pakai celana pendek dan sebagainya. Pandang dengan kasih, doakan mereka, muliakan mereka. Kita tuh khawatir mandang orang dengan mata merendahkan. Yang tadi ada orang pakai kaas mati bukti itu, kewalanya begini aneh-aneh. Jangan direndahkan. Kalau kita cinta kepada mereka, biasakan dengan doa. Menggunjing, mengolok, merendahkan bukan bagian kita. Kami pun tidak berani mencaci maki. Wah, kita belum pernah menasihati kok mencaci maki melakukan pelanggaran syariat yang disepakati, Assalamualaikum saya datang ke rumahmu. Bukan digunjing, diolok, menggunjing, awas. Menggunjing orang adalah menjadikan sebab pahala kita habis. Gunjingan, Alhamdulillah. Apabila digunjing kadang orang baik. Orang bercadar digunjing. Sok bener tuh cadaran. Uh, kayak ahli surga deh. Yang orang bener kok. Kenapa digunjing? Memang dasar hati busuk. Sama. Yang cadaran gunjing. Tuh gimana Ustaz ini istrinya kiai hmm, atau udah mau pakai cadar. Hmm. Untung tidak kelihatan mukanya. Pokoknya ngerendahkan jadi jelek semuanya sudah ya. Sama orang cadaran, cemberut kalau sama orang cadaran. Sok bener tuh kayak cadar, kayak wali. Eh pakai cadar bener, jangan kau hinakan. nah. nah, nah. Adil ya. Yang tidak pakai cadar jangan rendahkan, yang pakai cadar, yang pakai cadar jangan rendahkan yang sudah menutup aurat. Semuanya insya Allah selamat umat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sebab masalahnya menjadi perendahan. Perendahan. Hai wallah alam bisawab.